Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. saya senang ketika saya di telepon di tengah-tengah saya baru datang. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena memang sudah akhir tahun begini luar biasa banyak BUMN-BUMN yang harus menyelesaikan seluruh budgetnya untuk training-training yang sebetulnya tidak perlu diadakan tapi supaya dananya habis harus diadakan juga. Saya senang karena pakai saya jadi saya lebih senang dan ketika saya pulang anak saya komentarnya gak hilang mama mama bang Doi pulang saya bilang untuk istri saya gak bilang jam saya dan alhamdulillah saya dikarunia istri istri saya tiga anaknya uh, mohon maaf ini orang-orang yang tahu agama Islam ibu-ibu setuju gak dengan poligami bu? bapak setuju gak dengan poligami? mas-mas setuju gak dengan poligami? gimana kalau kita voting saja untuk malam hari ini namanya saja istri istri itu berapa? tiga kalau satu is one kalau dua is two kalau istri berapa jadi yang paling kami. baru kali ini mahasiswa yang nggak bisa bahasa Inggris hanya di UI saya sekalian saya ingin tanya dengan jujur wanita itu sudah nikah ingin hidupnya berat apa ringan ringan. Semua orang tahu wanita itu pengen ringan kan. Sekarang kalau suami satu yang melayani dua orang istri kan jadi ringan. Jadi para ibu setuju dengan kami jumlah wanita dengan jumlah laki-laki di seluruh dunia ini komposisinya di population studies dari mulai di dunia di Indonesia dan juga di Jogja lebih banyak wanita atau lebih banyak laki-laki kalau wanitanya banyak laki-lakinya sedikit pada supply and demand itu harus balance kalau lalu sebab baik harus satu-satu pasti ada wanita yang tidak dapat pasangan itu konsekuensi biologis dalam matematis maka orang yang menolak poligami adalah orang yang egois dan kejam. Jadi para bapak itu dengan poligami susah nanti orang bodoh-bodoh. Ketakutan wanita itu kalau sudah nikah adalah umisitas kalau sudah nikah atau gemuk maka cenderung dia pakai pelangsing dari food combining dari mulai daya sana dari sini mulai dari senam aerobik fitness segala macam yoga pada pelangsing tubuh yang paling efektif secara empiris sudah terbukti yaitu pakai madu dan itu sudah terbukti asal mau madu insya Allah langsung jadi setuju dengan poligami? Tidak susah ya. Sudah pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau gak mau madu, dira. Ya, saya tidak akan bahas itu waktu saya hanya 10-15 menit tidak boleh lama karena sudah ada di tengah-tengah kita janur tepuk tangan yang seikhlas-ikhlasnya Saya nyari, saya juga belum ketemu. Tapi ada dan terutama saya mengatakan maaf beberapa yang tidak bisa hadir Sri Sultan Hamengkubuwono Warna ini yang tadi mewajibkan mewakilkan kepada Pak Panas tadi saya senang karena di UI ini akan lengkap ada pejabat tinggi di rumah luar biasa wakil lengkapnya itu pejabat tinggi luar biasa jadi membuat orang capek kalau ngomong ada keuntungan kalau orang tinggi kalau dia sekaten kalau hilang gampang dicapai lampu-lampu mati juga maka syukuri yang ada seandainya pendek gak usah kecil lagi karena orang pendek juga banyak keuntungan sampai dia juga menyum hajar aswad malah tambah dengan duduk dan kalau kasih kain satu meter dan jadi long dress sisanya untuk meja dan semuanya dan kecenderungannya orang yang pendek itu lebih cerdas karena otaknya dengan pantatnya itu kebahagiaan yang pendek-pendek dan paling gak mudah untuk jadi ismi ikatan cendek kiamat Indonesia. Muslim Indonesia ini dan saya sekalian semuanya yang disuguri yang gemuk pun disuguri gemuk juga Alhamdulillah seandainya punya istri kok gemuk nanti kalau hujan ganjil gak usah cari pelampung pokoknya tinggal begitu banjir ayo mama segera ya anak-anak bikin mama ini seandainya apapun di syukuri hidup ini adalah anugerah kita jalan yang ada kita lakukan yang terbaik begitu kata Demasif saya sekalian saya ingin Anda fokus tentang saya ingin mengantarkan di mana-mana kapal yang besar itu sebelum berlabuh harus ada skoci-skoci perahu-perahu kecil yang harus mendahului supaya nanti kapal itu mendekatnya juga tidak Sebentar lagi kapal yang besar jadi kancing dan canon akan datang, maka harus ada perahu-perahu kecil yang mengantarkannya. Saya hanya sekedar ya canggul saja beliau-beliau adalah apa nanti calon ini adalah kantor jadi harus cangkul dulu supaya nanti kalau kantor datang cangkulnya kan nggak laku nah, makanya saya cari yang kira-kira kantor nggak bisa masuk saya cangkul dulu kira-kira saya sekalian halo jamaah ini jamaah nah, sampai saya sekalian berbuat semuanya saya ingin semuanya kompak bunyi yang sempat sebagaimana nama Terus ini jadi Oke semuanya satu satu Nah, nggak kompak susah untuk maju Indonesia ini kelemahannya tidak kompak Tepuk satu Tepuk dua Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk pramuka. Pasti banyak orang Madura di sini. Nambah-nambah orang Madura. Orang Madura itu lihat gaji secantik apapun dia tidak tertarik. Tapi kalau lihat bersih rongsokan, itu sahabatnya naiknya luar biasa. Tapi biasa dibikin takut oleh orang Madura dan Cak punya sekedar anekdot tentang orang Madura suruh mengukur ketinggian tiang bendera karena nasional semuanya mau dibangunkan di Madura maka tiang-tiang bendera yang pakai bambu mau diganti dengan besi supaya bagus sudur, suruh pukul ketinggiannya langsung lewat Madura itu langsung naik panjang itu. Oh, kamu sampean kau bunuh bahkan. Kau bunuh gimana? Kalau pukul ketinggian kau usah naik, cukup anda rebahkan dan diukur. Oh, Habib ini gimana? Insinyur kau bodoh. Kau bodoh gimana? Ini ukur panjangnya atau ukur tingginya? Kalau ukur tingginya yang ke atas, kalau nah, itulah orang Madura. Saya sekalian senang. Ini etnis kita luar biasa dan orang Aceh ini orang Aceh ini kurang pintas kok nggak ada alatnya sama sekali cuma SMS warna mulut saja coba-coba nanti akapela juga gitu tak kencing tak kencing tapi beginilah keindahan jadi Kanjeng dan Cakdon pernah dibuat tandarannya yang besar ketika di Mesir di ada Munjaitab yang luar biasa besarnya di Mesir yang sangat artistik tiba-tiba Chandra sebelum main itu bawa teman-teman Aceh maka semua orang bertanya ini ngapain mau ngapain Gak ada alat musiknya gak ada apa-apa semuanya bajunya cuma baju kaos-kaos biasa itu mahasiswa kita yang di sana dan agak kurang-kurang sih sedikit itu jadi semuanya biasa kan mahasiswa menunya kan lima lima karena kerupuk kubis sama kaku paling batas serius bos dengan tinggi separuh habis dapat seneng paling ya hanya dari depan aja belakangnya enggak soal. saya sekalian, inilah bangsa kita sulit untuk berubah. Oke, saya ajari untuk fokus semuanya kalau saya bilang satu tolong tangan kanan begini, satu tangan kanannya semuanya begini. Ayo semuanya, satu tangan kanan begini. Ya. Dua tangan kirinya dinaikkan, ditusukkan tangan tetangganya ditusukkan tangan tetangganya ya tangan tetangganya ya tangan tetangganya ya ditusukkan tangan tetangganya tusukkan semuanya ayo ya, tusukkan tangan tetangganya tangannya nanti kalau saya bilang tiga tangan kanan angkat tangan kiri menghindar nanti akan ketahuan siapa yang mahasiswa sudah tremor, Parkinson dan pikun siapa yang pikun anda nggak bisa menghindari yang tidak itu sudah belum waktunya. Kalau ada konsentrasinya ke kanan, maka Anda bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Tapi kalau konsentrasinya ke kiri, bisa menghindar, tapi nggak bisa menangkap. Semuanya turunkan dulu, turunkan dulu. Ayo semuanya satu. Satu, satu jangan nusuk dulu sesama jenis duluan obatnya. Kamu temen temennya mulut kamu ben. Satu, dua, tutup. Dua, tutup. Tutup dua. Oke, sekarang semuanya kerja tahan dua, semuanya tahan dua, tahan dua. Ditahan dua, Semuanya konsentrasi, konsentrasi. Satu, dua, dua. Inilah kelemahan pertama untuk pengantar Anda. Banyak orang-orang ini emosionalnya sangat bagus, tapi intelektualnya rendah. Nangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? Dua dengan tiga beda nggak? Uang sendiri dengan uang wisma atlet beda nggak? Uang sendiri dengan uang fakultas beda nggak? Istri sendiri dengan istri tetangga beda nggak? Asal dengan sirup beda nggak? Triplek dengan ruko beda nggak? Uang SPP mahasiswa dengan uang gaji dosen beda nggak? inilah problem pertama banyak orang mendahulukan emosionalnya tapi intelektualnya terkalahkan maka yang rusak orang Indonesia di Indonesia ini yang rusak orang pintar orang bodoh tetapi emosionalnya tidak terganggu dan inilah di setiap forum rektor bertemu UM, UGM, ITB, IPB, UI, UNER, USUN itu enam universitas pembina di Indonesia Kalau forum rektor itu berkumpul, persoalan pertama adalah gagalnya universitas mencetak sarjana yang berkarakter setelah yang masuk penjara itu rata-rata juga alumnus alumnus dari UGM, dari ITB, dari UI, dari UNER. Maka inilah pentingnya pesantren untuk mendidik Anda karakter. Karena karakter tidak diajarkan di semua universitas, maka perlunya ada pesantren. Saya sudah 18 tahun ngajar di UGM, tapi kalau saya uji mahasiswa tidak peduli dengan karakter. Orang habis nyobek di Malioboro, tes di UGM tetap diterima. Orang habis mengambil satu minggu rumah tangga dan memperkosa tiga pembantu rumah tangga. Dia bisa lulus ujian di UGM. Orang nggak bayar kontrakan, ujian di UII tetap lulus. Bahkan nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, la sholat, wala sholat, wala sholat. Ada dan malah kita ayat nomor dua bola, tepatnya mati nih bola <laughs> Itu ujian di IAIN UI tetap lulus, dia tetap jadi SAG, sarjana alam goib itu tetap bisa Sarjana alam atau agak gimana? Tidak, karena dia di UI tidak ngurusin bagaimana karakter itu dibentuk sehingga emosionalnya itu kadang-kadang mengalahkan intelektualitasnya seperti anda saya tes saya hitungan tiga baru dua semuanya bergerak berarti emosionalnya tidak tertahan maka sesungguhnya orang-orang yang berpatologis, orang-orang yang berbuat maksiat, sebetulnya dia tahu kalau dia salah, maka dia akan sembunyi-sembunyi. Jarang orang mau nyoba rokok mengundang wartawan tolong diliput tidak. Tapi setiap orang mau berbuat baik ingin ditunjukkan apalagi wanita sokoknya sangat tinggi maka wanita kalau pakai cincin ngomongnya sangat tinggi. <laughs> Allah Allah doa Allah doa pasang bros sejak kanan dikasih bros kiri dikasih bros atas pun pakai bros dan jadi kalau jalan untuk belakang bros yang terakhir ini pakai rantai sini jadi kalau sholat kayak ini sahur, gue dan itu wanita kenapa karena wanita itu punya daya show off yang ingin dilihat laki-laki suka melihat maka kalau sholat wanita suruh di belakang karena laki-laki suka melihat suruh di depan. Kalau itu dibalik nggak jadi sholat. Wanita di depan sudah ruku aja masih goyang tidur. Karena dia ingin menunjukkan tanya harga salah aja biar tahu gelangnya banyak salahnya sekilo berapa sekilo berapa biar tahu cincinnya besar tapi yang jual orang Sleman jangan mau kalah giginya pakai emas ya yang bilang lima ribu sekilo pun sebenarnya yang punya begitu. Laki-laki sudah mulia yang lain rukuk nggak mau rukuk tidak putih pati Maka dia nggak layak rukuk dan sujud akan melihat semuanya. Inilah maka rahasianya kenapa orang yang berbuat jahat dia tahu kalau jahat maka dia tidak ingin mewariskan. Tidak ada copet yang ingin anaknya jadi copet. Jelas bukan saya, saya nggak wahin saya salah. Audzubillah minasyaitonir rajim saudara sekalian Kenapa? Maka dia tidak ingin tidak ada supaya kalau ini makanannya cepat bersajarna ya, nanti hatikan bapak, bapak baru melakukan cepat terus tidak mungkin. Bahkan pelacur di masa kembang tidak ingin anaknya jadi pelacur. Tidak ada pelacur kalau ini makanannya cepat bersajarna ya, nanti hatikan mama, mama sudah memproses sudah dulu ini sering sini tidak ada pondok di kota saya curiga dengan yang senyum-senyum mesti sering ke sana apalagi yang ini di mana lagi dan sekalian tidak menikahnya, dia tahu kalau dia salah maka dia tidak ingin mewariskan maka apa itu dosa maafkan aku, kalau mahayumil apa itu dosa apa yang mengajar dia maka orang ini yang pakai hipoteka tidak dosa karena nuraninya belum sampai nurani nur nah ini nur itu apa cahaya aini ah, mata cahaya mata yang disebut adalah mata batin jangan pakai bahasa Jawa kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni nuroni jadi niduri jadi gak pas nuroni tapi kalau anak UI pakai koteka dosa ah, antri itu cocok dari belakang oh ternyata pakai perawan wajib tiga itu dosa maka nurani ada yang sekarang sekali lagi satu Dua. Satu. Dua. Dua. Dua. Satu. Satu. Dua. Satu. Tiga. Sekarang jawab dengan jujur siapa yang bisa menangkap dan bisa menghindar tunjukkan jari. Kalau berjajar kok dua-duanya tujuh jari berarti salah satu pasti bohong. Penduduknya berjajar kok dua-duanya tujuh itu intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, tapi spiritualnya busuk. Kok menipu kok bodoh, bodoh kok nipu. Kok jajar berdua-dua kok bisa menangkap bisa muda dua-duanya tujuh jari. Ah, goblok banget ini. Yang penting salah satu pasti bohong. Sekarang saya lagi saya itu ke ini coba ke kiri. Yang salah mau tarik anda, enak nanti kamu datang semuanya landingnya di kalina Oke, jadi landingnya pas, ya seperti sini saya. Satu tangan kiri, satu tangan kiri. Dua tusuk tangan ya, kanan, duduk. Oke, sekarang kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata penting, tangan kanan memindah tangan kiri menanam. Di dunia ini telah menciptakan banyak makhluk yang harus kita sebut. Di antara makhluk ada binatang berkaki empat, matanya sangat tajam, suaranya meyang meyong. Binatang ini dimusuhi oleh anjing. Dimulai banyak orang larinya sangat kencang. Binatang ini bernama kuda. ternyata emosi Anda belum ya, belum, belum. ini calon jangan keluar dulu. Pokoknya calon kiai kami jangan keluar dulu. Emosi Anda belum terkendali. Satu, dua. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Umum pun salah satu makhluk yang bisa terbang dan kadang-kadang hingga kura-kura. kurang kura takut karena melihat kumbang. Kumbang punya penyakit yang sama, kadang-kadang kumbang takut dengan kutu. Kutu punya sifat yang sama dengan kumbang. Kuman dan kutu bisa nempel di kupu-kupu, bisa nempel di kura-kura, bisa nempel di kuda, bisa juga nempel di kupu-kupuan. Karena apa? Karena karena kupu yang terbang hingga di kuda dan kucing. Tepuk tangan, Kemudian yang kedua dengan karakter ini mungkin ini mengawali bagaimana nanti calon yang kanjeng akan kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik semuanya yang saya muliakan. Sekarang ini banyak menulis kitab karakter. Setiap guru-guru, dosen-dosen di UGM, dimanapun dosen kalau ditanya, gimana mahasiswa kita kok begitu lupa jeleknya, punya kok seperti itu? itu yang salah adalah guru-guru SMA-nya karena promedianya yang masuk seperti ini sudah rusak dari sana dan guru SMA kalau disalahkan itu yang salah dari guru-guru SMP-nya guru SMP kalau dipersalahkan yang salah dari guru-guru guru SMP kalau disalahkan yang salah dari guru-guru guru TK kalau disalahkan dari dari playgroup playgroup kalau disalahkan dari orang tua jadi semuanya menjadi masalah bagi kita Semuanya saling menyalahkan Karena memang karakter building ini tidak diajarkan Maka Alhamdulillah semua Alhamdulillah UII paling tidak 15 sampai 20 orang masuk untuk jadi pesantren Inilah insya Allah generasi yang rohani, generasi yang akan diharapkan Oke, kita dua menit Saya itu cuma diberitakan Tapi ini saya ya tapi tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dan Zanur. Kiai Kanjeng, Zanur, Yang pertama keluar namanya Mas Yoyo. Yoyo itu punya saudara namanya Yoyo jadi anggota Dewan meninggal. Yang kedua Mas Joko Mas Joko SP ini adalah orang yang cukup dulu di dipandang tetapi agak sering kekurangan biaya untuk potong rambut belum ini ada angin besar namanya Bayu ini dia Assalamualaikum ini Mas Yanto nah, di sana awalnya rambutnya lurus tapi karena kena setrum jadi tepuk tangan khusus untuk Mas Didi itu yang menggantikan menggantikan sulit pada dua orang yang merepotkan di dunia ini untuk malaikat pertama sulit ketika mau dikubur sudah mau ditidurkan bangun lagi sudah dibangunkan tidur lagi Kata-kata bangun-bangun setiap malaikat bertanya mana buka ha, ha, ha, ha. mana buka ha, ha, ha. makanya sampai sekarang sulit yang kedua adalah dus dus Durdur itu meninggal sampai hari ini belum pernah ditanya oleh malaikat. Karena hadisnya malaikat akan menanya kalau perziarah itu sudah pergi dari kuburnya. Sementara malaikat mau nanya ada orang ziarah, oh balik lagi. Mau nanya ada orang ziarah, maka sampai sekarang Durdur belum pernah ditanya oleh malaikat. Sekarang ini yang meriah teman-teman yang Gajah. sempat-sempatnya kita akan melakukan tafakur dan tadabur tadabur itu atas Al-Quran dan tafakur atas alam dan kehidupan selama ini di dalam budaya dan dunia pendidikan Islam kata tadabur justru dipakai untuk alam jadi selalu ada acara tadabur alam tolong perhatikan Al-Quran ini ayat-ayat ya nanti anda akan mengetahui bahwa kata-kata buruk sesungguhnya oleh Allah dianjurkan untuk digunakan justru terhadap informasi-informasi literer yang disebut Al-Quran. Nah ada informasi yang sifatnya kaunian yaitu alam semesta dan manusia itu firman-firman yang sebelum firman-firman kata atau literer itu pakai kata tafakur jadi melihat gunung merapi tafakur melihat tanaman tafakur melihat bedanya pesantren ini dan tempat-tempat kos di Jogja Utara itu juga tafakur dan sekarang kos yang rajin itu yang tidak ada itu semuanya yang bebas keluar masuk kamar mandi di dalam bisa membawa perempuan kapan saja yang laris di Jogja sekarang atau rumah-rumah yang dibikin untuk digabung pengolahannya nah ada UI itu menurut saya tersadar UI ini istimewa luar biasa yang pertama kasih rumah kudo belum nyantri di ini berlipat-lipat insya Allah cocoknya orang kota kan free sex terus kafe dan gitu cocoknya ini nggak kalau pesantren ini kan yang bikin pesantren dulu jariahnya sangat tinggi insya nomor dua mahasiswa kok nyantri itu juga aneh jadi Alhamdulillah kok lembut ya, belum sebetulnya mahasiswa kita ya, jauh. mahasiswa itu harus jauh dari Allah sebagai mahasiswa <laughs> mahasiswa itu jadi kalau SD itu masih masih juga sama alam Kalau sudah mulai SMP dia mulai tidak suka sama Dia mulai merendahkan jalan kaki itu rendah Naik sepeda itu rendah gitu kan Sawah itu besok Tanam-tanaman itu kuno kan gitu Kalau sudah mulai SMA itu sudah mulai tidak bisa melihat ke belakang hanya melihat mall mulai melihat apa Indomaret mulai melihat Ayu binting gitu ya Nah kalau sudah mahasiswa biasanya di dalam hatinya diam-diam ada pikiran bahwa orang tua mereka pasti lebih bodoh daripada dia. Jadi yang terus dari mahasiswa mesti hati ini nuduh bahwa dia bodoh dari dia pintar yang Nah ini enggak, ini ada mahasiswa kalau belajar kitab-kitab pesantren, gitu. Yang gitu, berarti masih ada harapan Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan 2014 tidak ada pemilu. Amin ya robbal Alamin. Selama masih ada pemilu dengan mekanisme seperti sekarang, dengan asal usul sangkan paran politik dan ideologi seperti sekarang, insya Allah kalau masih ada pemilu, kita akan memuncaki kehancuran sebagai bangsa dan negara. Jadi itu itu layak mudah-mudahan Allah menciptakan jenis pemilunya sendiri di mana Allah lah yang akan berperan menentukan siapa pemimpinmu berikutnya. ini bupati berikutnya nyalonke bujuni gubernur entek jatahane nyalonke bujuni presiden yang menunggu nyalonke bojone bujuni bojone ra besane tapi Alhamdulillah Kalau masih ada pemilu seperti yang selama ini ada 2014 Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak akan mau menolong Republik Indonesia lagi Dan acara-acara seperti ini saya anggap sudah tidak ada manfaatnya lagi Malam ini masih penuh harapan, masih ada pramuka pramuka nama Pak Wijayanto, masih ada macam-macam masih ada harapan-harapan maka saya mohon dengan sangat untuk awal ini anak-anakku semua tidak ada gunanya ilmu, tidak ada gunanya kreativitas, tidak ada gunanya tumbukan buku, tidak ada gunanya gelar, dan tidak ada gunanya apapun saja kalau tiap hari belum dibereskan dulu hubungan kita sama Allah jadi sama Allah beres dulu halal bihalal dulu tiap malam dihitung di dimuhasabai paginya dimulai lagi malam dihitung lagi kalau sudah beres baru ilmu bermanfaat teknologi menjadi bermanfaat dan sebagainya oleh karena itu untuk yang pertama kita beresin dulu Ya tidak berarti kita akan bisa beresin hubungan kita sama Allah malam hari ini, tapi paling tidak Awal itu asal kita kelihatan kelihatan usaha itu sudah senang banget nah, dia sudah. Kita nggak bisa merubah Indonesia, tapi asal kita nggak maju-maju menang, lalu dan dan dan insya Allah Allah akan juga di rumah di komen. Setelah kita menunjukkan juga di rumah di anfusihim, kalau kita mengandalkan juga di rumah di anfusihim, itu pasti tidak bisa. Orang sok dan di Indonesia, apa mau dia Indonesia? Orang sok. Sudah tidak ada tempat yang tidak korupsi, sudah ada tidak tempat, tidak ada tempat yang tidak curang, sudah tidak ada seorang sedikit pun yang tidak didolimi oleh manusia dengan menunggangi kekuasaan dan modal. Dari paling atas sampai bawah. Sudah tidak ada. Jadi manusia tidak akan memiliki kesanggupan dengan ilmu apapun untuk dandan. Kalau hanya mau sukses gampang, tinggal ikut jejaknya, jejaknya anak berbayu. Gampang. Dia caranya nyejak, melebu, sing menang. Anggur sing menang, penyelu, melu, nulis sip. Dan itu yang dilakukan Anas. Ya pokoknya gue pengen sukses, rasa mikir bebes, melu atas baik. Melu Denny, melu Sobo. Anak gue harus modal melu aku kalau orang itu apa-apa ming dijamin Allah ya. jadi Allah bertanggung jawab terhadap siapapun yang setia kepada dia maka saat ini pilihan anda adalah apa anda mau jadi orang pintar mau jadi orang baik mau jadi orang yang bermanfaat mau jadi orang yang tidak dimarahi Allah mau jadi yang mana parameter utamanya apa pada anda yang disebut sukses itu apa Allah sendiri juga tidak peduli sama sukses yang Allah ajarkan adalah kamu berjuang terus-menerus dan selalu menancapkan di dalam pikiran dan hatimu jihad yang disebut ihdinas siratal mustaqim terus setelah ihdinas siratal mustaqim tidak ada sukses tidak ada sukses adalah kalau engkau istiqomah terus sampai akhir kan gitu kan gitu perkara jadi moral itu masalah Oh ya, ya anak terus mungkin orang aku bisa terus jawab. Allah. Kamar minggu. Ya Bismillah. Nah untuk yang pertama saya mohon kepada Allah swt mudah-mudahan anda semua malam hari ini tidak hanya diwisuda oleh UI, tapi anda diwisuda oleh Allah. Diwisuda untuk ini sebentar lagi kita untuk prajurit-prajuritnya Allah ini sebentar lagi dua tiga tahun ini harus ada perubahan besar dan WI akan mengirim prajurit-prajurit jihad jihad dan menjaga ke seluruh negeri Dan Anda saya kira adalah orang-orang itu. Saya, saya mendengar untuk masuk pesantren sini kan ada kualifikasi yang yang cetol lah benar-benar itu dan ini kan di sini juga tidak sibuk tidak sibuk dengan aliran misalnya ya? di sini disebut tahir juga. ya iya ya ora ya ora masalah siwa, orang ora Muhammadiyah NO nah Alhamdulillah jangan sibuk sama jembatan karena tujuan kita adalah sampai ke Islamnya Muhammad jadi NU dia saat diturutnya Sunni Syiah Ahlu Sunnah wal Jamaah segala macam itu cuman jembatan atau jalan atau cara atau torikop ya jalannya ya caranya berjalan ya tujuan jalan itu menuju Islamnya Rasulullah SAW Islamnya Rasulullah yang bagaimana? Wis kok laku aja jantung Melaku orang kowe kowe. Nek kowe entokke sejak awal ora iso. Kowe ora iso gawe anak iso muni ben ora bojomu. Wes iku dadine piye terserahkan Allah sama dialektika beliau sama Rasulullah SAW. Jadi muni juga begitu membebaskan diri dari berbagai macam stigma-stigma yang ganda. Pokoknya mempercepat jalannya anak-anak pesantren menuju Islamnya Rasulullah SAW. Anda tahu Rasulullah pasti ada. Rasulullah pasti ada. Jadi yang benar pasti masih Sehingga orang si diusir-usir. Yang benar yang mana? Kukuruyuk apa kongkorongkong apa kukurunung? orang Jawanya ya yang benar kukuruyuk orang Sundanya ya yang benar rongkong orang Madura tunggu orang Kalau bete suara yang nunggu itu hanya ya, <laughs> Menurut anda yang benar yang mana? kukuruyuk apa rongkong apa kukulunu? Yang benar yang mana? Abraham tahu dulu mesti namanya perdamaian. Yang benar adalah rokok ayam. Betul. Loh, bahwa telingamu mendengar versi berdasarkan sistem budaya, sistem pendengaran, sistem nilai, sistem, sistem ilmu antara telinga dengan saraf otakmu menyimpulkan bunyinya adalah kukuruyuk itu kebenaran subjektifmu dan kamu jangan menyalahkan yang punya sistem lain yang menghasilkan rokok-rokok Kan begitu. Mari kita toleran, katanya tadi menurut Ustaz Roy. Salah satu ciri pesantren UI adalah santrinya penuh tasamuh kan gitu. Penuh toleransi, penuh keluasan untuk saling memahami. Ustaz Roy ini namanya Laroy Dafiha Laroy Dafiha Aslinya Laroy Dafiha Udalil Mutakib disingkat Roy kan? Kalau Pak Amin Rais nama aslinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terus sampai dua ribu Mustaqim Suratul Mustaqim Amin Terus akhirnya disingkat Amin Ditambahin bapaknya Rais Kalau saya itu akhirnya Nah, namanya Jian tadi ada penelitian namanya Jian itu nama aslinya apa? bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian terus dipanggil ya. Oke. Bismillah. Sekarang saya minta teman-teman semua mudah-mudahan Allah mencukupi rezekinya orang tua di rumah. Allah menjamin keluar bus sudah punya kerjaan sekalian santri di sini, Pak. Belum ya, sudah punya kerjaan. Belum ya? Oke, eh, berarti Allah sudah ngerjain insya Allah mulai malam hari ini pekerjaanmu ya. Dan pekerjaanmu bukan pekerjaan subhan, bukan pekerjaan yang merugikan APBN, APBD maupun APAP yang lain. Tapi pekerjaan yang dari Allah ditransformasi menjadi rizki melalui kerja keras dan keterampilan yang Anda latih selama di kampus dan pesantren. Jadi mudah-mudahan Allah menyediakan rezekimu sehingga kalian siap menjadi pejuang yang tidak berjuang untuk mencari rezeki, tapi Allah mencukupi rezekimu maka engkau berjuang. Ya, rizkinya tidak hanya berupa ekonomi dan bisa keluarga, tetapi juga jodoh sudah disediakan mulai di pesantren saya kira kalau cari perempuan nomor satu ranking pertama adalah carilah di pesantren UBI saya kira kan jelas kualifikasi kan tidak mungkin ada seks bebas di sini sementara kalau kami mau cek keperawanan yo cara nih ya toh apa diinjik-injik yo ora itu maka satu-satunya jalan adalah indikator-indikator moral dan budaya yang bisa dilihat untuk mengetahui wanita yang akan kita nikahi ini bagaimana keselamatan kehormatannya kemudian baru agamanya nasabnya dan seterusnya tapi rekomendasi saya adalah sesama santri UII lah, gitu ya, satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan sama wakil rektor maupun Pak Kiai karena semua sudah memiliki, ya gitu. Bismillah saya akan memanggil beliau-beliau termasuk ada beberapa santri yang akan saya minta untuk maju misalnya satu atau dua orang dari santriwan satu dua orang dari santriwati tapi sebelum itu sebelum beliau saya mohon untuk maju saya mengajak anda semua untuk memohon kecukupan dari Allah SWT pokoknya malam hari ini Allah membukakan langit dan pancaran cahaya dari ubun-ubun Anda sampai ke langit sehingga nanti akan dijadikan tali untuk memelihara Nusantara ini selama masih ada tali silaturahmi vertikal dari sini maka keseimbangan Nusantara akan terjaga amin ya rabbal alamin kira mulai mulia tapi kau yang menungguilah ya? Anda menjadi orangnya Allah untuk menjaga Indonesia kan baik kemanapun Anda menyebar maka terjadi keseimbangan karena Allah memiliki roasia. Jadi kalau Anda belajar teknologi yang mengikat Anda sehingga tidak berdiri bukan hanya gravitasi. Gravitasi itu itu cara Allah mengikat manusia untuk sudah berdiri pada keseimbangan. Tapi sesungguhnya dari atas Allah menurunkan yang disebut rawasia dalam Al-Quran itu semacam tangan panjangnya Allah yang berupa energi yang membuat anda di bawah dipagari eh, diakali oleh gravitasi dari atas anda dijaga oleh rawasia. ini Allah alam ini butuh penelitian tapi selama ini rawasia dalam Al-Quran diterjemahkan gunung-gunung nah ini kita cari bersama-sama ada tafsir yang lain yang saya cari Uh, bukan tafsir lain ada diskusi lain yang saya kemudian akhirnya indikasikan bahwa itu sesungguhnya adalah penjagaan Allah atas kepala manusia dimanapun dia berada Allah menjaganya dengan kekuasaan baik haul, kuat maupun sultan jadi teman menjadi kanjeng kita mulai dengan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir untuk teman-teman jamaah yang hadir mohon menjadi pelopor untuk melantunkan ini sekeras-kerasnya semakin keras semakin baik insya Allah meskipun keras tetap harus dalam batas dan tanggung jawab estetika Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir nanti hal-hal yang menyangkut nomor-nomornya Kiai ini saya kalau ada waktu akan saya kemudahkan uh, eh, sejumlah strategi yang dimaksudkan Kiai dan kenapa bikinnya kayak begini-gini Salah satu contohnya ini tadi kelihatannya lagu Arab tapi kalau anda kejar itu dia struktur matanya barat. Jadi kalau nanti anda bawa ini ke Vatikan itu anda bawakan mereka senang dan nangis. Setelah itu baru kita kasih tahu tadi Rasulullah Alaihi Wasallam mereka ada paham. Nah, lagunya ini dimasukin gereja mereka bisa terima dimasukin sinagog mereka berjemaah karena universal. Lain kalau lagu Arab. Dari struktur nada Arab ada beda dengan struktur nada Barat, Jawa, Cina, Sunda dan sebagainya ada beda-beda, ada Jawa dan Tengah. Nah, saya bikin lagu-lagu yang dalam tanda petik menipu ya. Supaya orang menyangka ini Arab ini begitu kita rubah syairnya menjadi bahasa Inggris, dia menjadi lagu barat supaya apa supaya anda itu kalau merayu cewek jangan bilang cinta dulu berbuat baik dulu sama dia artinya kalau anda berdakwah itu jangan nongol-nongol dulu tanda-tanda Islam formalnya nanti lari mereka jadi nggak kenara kalau Islam ternyata substansinya Islam setelah orangnya terlanjur tertawa dan senang baru tahu ternyata oh itu tadi dakwah Islam maksudnya mau nggak mau mereka menerima gitu ini misalnya kita di gereja Juliana Kerr di Denha itu mereka kita kirim dengan satu dua lagu yang seperti ini mereka senang mereka pikir itu lagu-lagu dari Indonesia padahal itu lagu-lagu wirid dan solawat terus akhirnya mereka minta tambah saya bilang ini ada yang tidak pakai musik saya bilang gitu oh iya iya saya kasih contoh Alhamdulillahirrahmanirrahim mau gak? oh mau mau ya Bismillahirrahmanirrahim senang mereka jadi tahu tau cerita ini Polri saambang kowe Polri dikongkon kiroane gereja dan mereka terlanjur senang mau oh, tidak mau akhirnya mereka kumpul lebih banyak lagi kan So, ini ini contoh kecil aja ah, kalau jalan dakwah ada ada ada harus ada banyak strategi ada strategi sosial psikologi sosial strategi budaya ada strategi lintas bangsa lintas golongan ada banyak yang hanya menyiapkan segala macam jenis dan mereka tidak peduli aliran, misalnya aliran apa monggo semoga yang penting membuat orang merasa memiliki membuat orang merasa aman membuat orang merasa dimanusiakan kemudian mereka bisa menerima Islam dan kaget bahwa ternyata Islam itu lebih memiliki konsep cinta yang lebih komprehensif dan lebih matang daripada semua pendekatan-pendekatan agama yang lain dan gitu Dan orang masa Islam itu agama kekerasan, kalau Kristen agama kasih, maksud gitu. Mungkin ini Bismillahirrahmanirrahim kasih ini orang Rahman Rahim barang. Belum lagi manan manan ya. Ada lagi banyak sifat-sifat kasih sayang Allah. Gitu loh. Kalau mereka kan punya cuma kasih kita kan jelas ada rohman, ada rohim. Kalau Pak Rijayanto dulu selalu menyebutkan Nek Rahman itu jangan mana berarti Allah Nek rohim jangan meninggal berarti jero kan begitu itu teorinya Pak Wijayanto jadi rohman itu cinta yang meluas rohim cinta yang mendalam jadi Allah itu mengutamakan sosialitas dulu kebersamaan dulu baru cinta pribadi kira-kira terus nah, itu kan nah, tergantung nanti yang asal usulnya pulsa jantung dia DAD nah, nanti nanti kita lihat bersama-sama nanti sembilan itu sekarang saya mau dengan sangat Nah di pesantren diceluk Gus Roy ya. sini Kiai Haji Muhammad Roy saya mohon untuk maju ke depan untuk supaya mengawal anak-anak yang akan saya minta maju. Kemudian Bapak Baknas, Wakil Rektor Tiga Urusan Kemahasiswaan dan Bapak Nanda Sutrisno, Wakil Rektor satu uh, eh, akan ikut menanti atau tidak sing penting bareng-bareng memiliki sing penting nyuwun sewu sarang-sarang yang ini lengkap terus kita nyanyi bareng satu kali Oke, saya mau satu Nah saya minta volunteer dari teman-teman santri Putri dan putra boleh dua-dua, boleh satu-satu saja. Monggo, siapa yang berani foto? Ayo mbak, ayo mbak. Ayo mas Tuhan, mas ayo. Ayo bismillah. Ayo. Silakan, silakan. Ya, foto tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semuanya. santri juga masih bisa jalan masih santri kamu yang beliau sudah bisa wisuda ya. awes butuh ya tahu awes wisuda kemudian yang putri mana yang putri mohon dong yang putri sambil saya panggil sekalian ibumu ibu Novia Kolopaki untuk bareng-bareng menemani yang putri yang saya mas di pun jika ada kendala ayo mbak saya apa dulu para santriwati atau santriya malam ini kita dapat perundingan ilmu sedikit aja asal kunci sifatnya insya Allah sudah akan bisa membawa uh, ijtihad yang panjang bagi masing-masing yang terlibat maupun yang mendengarkan saya mau dengan sangat kan mbak satu orang boleh tidak atau dua orang dua orang Allah ya sudah eh satu ide dari mana sih coba coba eh, mana oke silakan silakan yang saya baru itu satu bagi ini ada sedikit sedikit kalau boleh Mbak Fia sama Mbak itu di sebelah kanannya Mas Islamianto supaya tidak marginal juga tidak merasa disingkirkan nanti terus ada LSM gender datang di sini. Dibiarkan GKN tidak dikenal gender yang dikenal gender. Ya bismillah sebelum kita mulai Tentu nanti kita akan Melakukan sedikit-sedikit Mungkin boleh Saya tak mohon kepada para santri dulu ya Jadi kan gini kalau di Quran Ini kan semua kan ada pembagian tugas Kalau orang bernegara Bikin sistem misalnya Ya politika Kemudian di dalam eksekutif sendiri Kemudian ada divisional labor Ada eh, pembagian-pembagian uh, kementerian yang berubah-ubah karena ilmu lera cedok ya nah kemudian di dalam Al-Quran pasti juga ada saran-saran Allah di dalam soal e, birokratisasi fungsi-fungsi ada pembagian kerja menurut Al-Quran misalnya saya mohon para satria ya, ada ulil aura ada ulil absor ada ulil nuhah Nah ini kebetulan tiga orang Tolong kita bersama-sama menggali siapa yang akan menjelaskan kulit al siapa yang akan menjelaskan kulit al siapa yang akan menjelaskan kulit al Terus saya kira itu ilmu ilmu dasar di setiap pesantren. Karena di Quran hanya disebut tiga itu dan ini tawaran Tuhan untuk menciptakan satu formula. Kenapa? Kenapa kok ulil absor, al-alfa, ulil absor, ulil bukan? Kenapa tiga itu? Tidak harus benar-benar lah. Salah itu tidak apa. Salah itu tidak apa-apa. Artinya, lukong segini wong boleh orang-orang canggih istihad sudah ada berniat baik dan sudah bagus. Dan tidak apa-apa. Seingatku saja. Jadi nanti siapa kalau bisik-bisik sama lain ya, yang bagian ulil siapa, yang bagian ulil absar siapa yang bagian ulil albab siapa albab dari lagi kalau absar dari basir basar kalau muha dari yang ha anil farsha dan seterusnya kok begitu pembagian yang didapatkan oleh Allah maka santri ini itu di mana dia di ulil albab apa ulil absar atau di Uninduha ketika jadi santri dia pasti masih A tapi begitu nanti keluar dan bekerja di masyarakat dia pasti mulai B atau komprehensi antara A dan C bisa aja kalau tidak cetol ininya nanti selamutan karena orang di dalam bekerja dalam satu sistem jangan semua orang memikirkan semua hal tapi sedikit orang memikirkan sedikit hal terus ada koordinatornya ada ulil aulatnya kan itu ada amirnya amirul mu'mininnya jadi manusia yang tahu sedikit tentang sedikit hal oke okay, tapi tidak banyak fungsinya kalau santri pasti orang yang minimum tahu banyak tentang sedikit hal minimum atau kalau tidak dia memilih tahu sedikit tentang banyak hal jadi menurut lo pokoknya sini-sini Nah yang ketiga yang kedua tadi tahu banyak tentang sedikit hal. Ya. Ngerinya cuma bikin mebel tapi nggak tenang bikin mebel. Neng kalau nempetnya tak iso. Iya. Apa Quran ribet tidak bisa. Oh no, itu ya. Jadi lo dorang hubungannya. Apa Quran tidak iso yang liwat barang iso nandur nandur barang iso lah. Dan dari kita ya iso iso itu ya. Dondong dondong tadi ya iso. Benek benek iso itu ya tanggal-tanggal sepatu syukur-syukur besok meskipun tidak harus menjadi tukang suruh sepatu kan gitu saya kira ada nah yang saya kira tujuan anda semua kelak, kelak adalah menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal jadi saya ulang tahu sedikit tentang sedikit hal tahu sedikit tentang banyak hal tahu banyak tentang sedikit hal dan yang puncak yang anda kelak adalah tahu banyak tentang banyak Rasulullah adalah manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ketika Anda masih S1, itu tahu banyak tentang sedikit hal. Tapi begitu mulai S2, mulai tahu agak banyak mengenai sedikit hal. Dan begitu sudah selesai S3, Anda tahu banyak tentang cukup banyak hal. Terus nah, profesor mengerti banyak tentang banyak hal. Nah, profesor tahu banyak tidak mengerti apapun tentang hal apapun. Oke, bismillah. Sebelum kita mulai pembicaraan mengenai tiga ini, saya minta sesuai dengan yang saya katakan mengenai strategi tadi, saya tetap minta Mas Zainul Arifin bersama Mbak Tia untuk melanturkan karena yang mendirikan yang punya ide sadar kan Pak Mahfud ya dulu ya salah satunya ya. Pak Mahfud ya kemarin kita acara sama Pak Mahfud di UC, GM dan kita tidak sempat menyambut beliau dengan lagu Madura. Nah padahal lagu Madura kan tidak ada duanya. Maka ya kalian perlu bikin aransemen-aransemen gimana semua semua barwa kota hilang itu disapa semua diakui sedulur, semua hamba Allah, semua sama satu sama lain untuk mama Yuhayuning Bawono atau rahmatan lil alamin. Nah, ini Mas Zainul akan membawa Mas Zainul dari Mojokerto, dia khusus datang dari Mojokerto siang tadi ya datang ke sini khusus untuk acara malam tadi dan besok malam di Arahan Mas Daniel ini jantungan Kiai banyak ini mohon diketahui bapak ini tidak ada yang seniman, tidak ada yang artis, dan tidak ada yang kenal Ayu Tintin. Terus pekerjaannya ketua Kiai ini di belakang sandannya adalah guru SMP Negeri Mandetis Jalan Ayam Sangat itu. Jadi satu jalan yang dengan Belum jabatan seni budaya ya, ya. terus Mas Yoyo yang ngebahas itu karyawan puskesmas kecamatan sudah dibantu jadi orang Singapura no ya nek dayu beriku pas ini mau bagi banyak karena jalan dia itu bukan nabi bayar. Nah, Mas Zainul yang jadi itu belum saya ulas sehari-harinya ini menyangklong tas, dodolan tas. Jadi orang tas gede dicangklong, judulnya masih tak cili-cili. Mas Zainul. Tapi suaranya bikin pingsan orang di Cairo di Iskandaria, di Ismailia, di Tanta, di Bayum, dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain tidak perlu saya perkenalkan karena tidak ada yang menarik baik baca sarung pak kita jadi imam barang ini pak dua ya. saya kira imam perlulah jadi asisten dosen di pesantren ini gitu ya khusus bidang bandel tidak ya. saya mau ikut ini ya Oh, gitu karena nanti kita membawa Mas Heru akan membawakan uh, dari Buddha. Buddha itu karya Syekh Imam Bushiri mulai tahun tahunnya eh, mulai umur 64 beliau oleh Allah dianugerahi buta matanya dan selama beliau buta di akhir dia mengkhususkan diri untuk menuliskan selawat-selawat untuk menyatukan dirinya dengan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW adalah buku Buddha itu dan hampir semua orang Indonesia aslinya orang yang satu kalimat per kalimat hafal Kemudian akan diteruskan di Batavia dengan aransemen-aransemen yang etik dan sebagainya agar supaya anda nanti kalau berdakwah kemana-mana jangan lupa bahwa ada banyak jalan untuk mendekati orang, terutama jalan kebudayaan. Asalkan jangan dicampur aduk antara apa namanya ibadah resmi ibadah mantap dengan ibadah muamalah atau kebudayaan ojo yo sembahyang diri ya kanjeng semua undang dia kanjeng Oh, tiba undang di kami Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inilah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh Mbak Rofia. Selanjutnya kita akan berjalan kan gini bedanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dengan Rasul-Rasul sebelumnya kan kalau Rasul sebelumnya lokal kalau Muhammad Sallallahu kan mulai besar jadi anak buahnya Nabi Musa harus beda dong wawasannya sama anak buahnya Nabi Muhammad kalau Nabi Musa ya pengetahuan budaya dan metode dakwahnya cukup regional lokal. Tetapi kalau kita ini anak buahnya Rasulullah saw kita harus menguasai seluruh unsur kebudayaan universal mau datang kalau nanti semakin sesuai kan cukup bikin borobudur terus dilamar sama ratu Bugis yang rumahnya di Wonosobo terus nanti ada penemuan apa candi belakang sini dan itu itu itu itu bukan candi utama karena di bawahnya dan sekitarnya masih sangat banyak bahwa Borobudur itu nanti juga anda akan kenal itu cuma kamu kamuflase karena ada candi Borobudur yang sebelumnya yang strukturnya itu dengan kosmologi dan aras arsulat itu begitu tinggi tingkat presisinya karena diciptakan juga oleh teknologi yang tertinggi oleh Allah kalau di para nabi pada waktu itu mulane Nabi Sulaiman kio satu-satunya nabi singa busu ya ini iki kan yo yo yo mulane saya terus Sulaiman ono salaman ono salam ono Sulaiman jadi desa-desa sekitar sini teman-teman. ini ini saya bukan mengatakan ini dia tapi kan kita kan harus terus uh, mencurigai dalam tanda petik berbagai macam kemungkinan karena anda jangan kaget SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya so, kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi setelah abad sebelum abad 14 sesungguhnya. Jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa, kemudian balik menjadi setengah primitif lagi. Sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih lebih primitif dari kita, padahal padahal kalau saya kasih bukti kepada Anda, akan kelihatan bahwa Anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika. Cuma karena kita terlanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian kenapa Kiai Kanjeng dengan eksplorasi eksplorasi musik-musik pencolotan sekolah Mesir, Mangut Jugo, Amerika, sampai Dute untuk menunjukkan kepada dunia pada suatu hari bahwa hanya bangsa keturunan pemimpin dunia yang akan bisa menjadi pemimpin dunia kan gitu dan bangsa itu hanya anda kalau orang Amerika bikin musik cinta tidak bisa tidak bisa orang Arab ya tidak bisa orang Arab bisanya Arab tapi disuruh loncat ke, Madura ada sangat ngomong Arab Madura yang akan orang penyanyi Sunda enggak akan Nah, hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia yang memiliki kemampuan dunia. Nah, dia Haji pelan-pelan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu tenang aja, kita akan pimpin sembarangan. Itulah tangan Dan cara orang Islam memimpin tidak menguasai seperti yang dia Kita ini rahmatan lil alamin, kita ini mampu sudah kita mampu mereka semua di jalan kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu larut. Saya jam berapa berakhirnya? Samina wa atona kepada seluruh kita. Arep dilereni saiki aku ya berani saiki. tak jam saya Samina wa atona mau sampai jam 11.30 monggo terserah Anda. Apa yang baik apa akan kita laksanakan bersama-sama dengan kesepakatan yang rela ridho ridho satu sama lain. Sekarang siapa yang yang pertama akan memulai ulil-ulil tadi? Nanti baru bapak-bapak yang akan melakukan elaborasi. Kepada mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara tentang ulil ya, saya nggak menyinggung masalah ulil langsung lain Ya kalau saya, menurut saya ini tidak ada teori yang saya dapatkan, hanya berpikir secara dari perspektif bahasa oleh apa albab pertama itu ya itu saya akan nantikan pintu tapi kenapa Allah sering sebutkan dalam orang-orang berakal? karena akal itulah kunci dalam apapun untuk mengelaborasi, untuk meneliti hal sebagainya. Jadi kulit albab itu adalah level pertama menurut saya. Jadi level kedua itu kulit abusor. Basor basir dia melihat observasi. Jadi kenapa kulit abusor adalah itu sering ngomong ngomong sebagainya dia hanya dipakai teori ilmiah, ya. dia nggak tahu konflik di kalangan horizontal sebagainya. Maka dia katakan kulit abusor adalah bukan kulit ulil abdalah. Nah, yang ketiga, Ulinuha dia orang yang sudah tahu kalau dalam bahasa Cakung tadi dia tahu banyak hal dalam segala hal dalam banyak hal maka dia mempunyai tugas untuk amal makhluk dan mungkar maka dikatakan kulit nuhari jadi tingkatannya lebih besar mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya pulang saya akan berikan metode biar saya eh, sambil akan kita dengarkan jadi biarkan random dulu random dulu tapi saya tanya sama anda tadi kan menegaskan mengenai akal bahwa akal itu apa tadi istilah itu akal akal itu merupakan perangkat anugerah Allah bagi manusia yang gimana tadi senjata untuk mengelaborasi apapun untuk elaborasi oke okay. uh, eh, akal sama otak bedanya Beda sama aja. Oke, saya tanya Anda pernah makan ayam goreng? Pernah? Pernah makan otak kambing? Belum? Eh, tapi ada otaknya. Ada. Oke. Jadi kambing punya otak, manusia punya otak. Kenapa manusia bisa berpikir kambing tidak? Jadi otak sama akal berbeda tadi. Beda. Ah. apa yang menyebabkan manu otaknya manusia bisa dipakai untuk berpikir? menurut Al-Quran atau menurut perkiraan menurut saudara akan karena kawan karena hardware yang namanya otak di siapa namanya kalau di komputer siapa ya diinstal disuntik software akal jadi akal itu software apa hardware software letaknya di mana berarti dia operating systemnya kan di sini GPU-nya 10 badan kan ya, itu kan ya. okay. dia sudah ada atau dia upgrade terus ada lagi okay. jadi sekarang berapa itu berapa kalau Mac sudah lain ya sudah 7 eh, sudah 10 7 ya kalau Mac ya 10 7 sudah lain nah, berarti otak manusia akal manusia sudah upgrade all the time oleh Allah atau default Jifal mungkin. Jifal itu gitu bagus, bagus, bagus. Ya. Standar. Tidak kan? Tinggalkan terus ya. Oke. Loh, kalau Anda tidak memakai idiom-idiom yang dialektis dengan apa yang Anda kenal sehari-hari, itu lebih lebih lambat berpikirnya. Nah, dengan Anda karena komputer itu yang niru kita, niru niru hardware software-nya diajak di kepala manusia. Jadi jadi dia kan yang niru bukan bikin kita niru komputer. Terakhir pertanyaan sebelum saya ke Mas dan tanya. Kata kerjanya akal itu apa? Kalau akal itu kan kata benda. Kata kerjanya apa? Akila. Hmm? Akila ya. Hmm? Akila. Akila. al fail Indonesia. ada di Indonesia, di Indonesia. Berata. Mana? Berata. Berata Islam kata kerja. Anak. So, apa? Kalau pikiran, ya, al-fikru, ya, yang tafakkaru, atau yufakiru, ya, kira Arabi. Semua al-akal, yakil, dalam Arabi, ada di Indonesia. Iya. Eh? mengakali mengakali padahal menurut antum tadi akal ini alat utama yang dikasih Allah manusia selama ini alat utama ini tidak ada kata kerjanya kecuali mengakali jadi di dalam konteks manusia Indonesia anugerah Allah ini hanya dipakai untuk jelas ya? Ya. mulai hari ini kalau boleh teman-teman dari pesantren ini mempelopori penggunaan kata mengakali, mengakali selama ini mengakali tidak denotatif tapi konotatif menjadi menipu, mencurangi, melinciki padahal mengakali dimakna means ya means memperlakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan means mengakali jadi mengakali itu baik atau buruk nah mulai hari ini mari kita satu sama lain mengatakan yuk kita akan. Itu artinya kita mengkreatifi, mencerdasi. Itu ya. Kalau Anda mampu mencerdasi, jasa. Karena lembaga bahasa Indonesia tidak punya kemungkinan untuk merombak ini tidak punya literasi Arabic, Arabic, mereka tidak paham gitu loh jadi saya punya yang pandai bahasa Inggris pandai bahasa Arab saya kira bisa mempengaruhi di antara ya kita akali kalau perlu kalau perlu bikin workshop aku akali <laughs> mengakali tanah mengakali pohon mengakali benih mengakali macam-macam dan jalan hati yang positif sebagaimana aslinya setuju ya dari mana itu Kalimantan um, Kalimantan Kalimantan Augusto Augusto, Augusto berarti tanah Karaya tanah Karaya uh, eh, Jaya atau Madura? Kekumpai Ya? Pasti belum tahu ya oh. Ya belum tahu saya belum tahu karena dulu saya pernah punya rencana untuk memindah ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Iya, mandu-mandu udah sama itu itu itu semuanya kan rencana manusia itu setelah Allah lah kita itu pokoknya setelah Allah aja yang penting kita kelihatan nyanggol nyanggol